Nikmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan sebab petunjuk tersebut seseorang bisa mengenal agamanya, mengenal Islam dengan benar di atas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Dengan hidayah itu pula Seseorang bisa beribadah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka betapa besar nikmat hidayah tersebut dan kita wajib mensyukurinya. Di antaranya adalah dengan kita menjaga dengan amalan Salah satunya adalah talabul ilmi, mempelajari ilmu agama yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari agama ini adalah merupakan kewajiban atas setiap muslim. Maka Semoga amalan kita pada malam hari ini terhitung dan termasuk di antara amalan menuntut ilmu agama dan semoga menjadi sebab tetap dan bertambahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah hadis yang ke-20 yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala dengan judul Najatul Ummati fi Ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa halakuha fi mukhalafatihi. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah seputar keselamatan umat yaitu dengan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa halakuha fi mukhalafatihi dan bahwa kebinasaan umat ini adalah pada perbuatan menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang akan kita bahas kali ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim Semoga Allah merahmati beliau berdua. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dari sahabat Abu Musa al ashari radhiyallahu ta'ala anhu Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Mathali wa ما ma ba'athani Allah bihi رجل rajulin ata qawmah Permisalanku dan permisalan apa yang aku diutus oleh Allah dengannya Kamathali rajul Seperti seorang laki-laki yang mendatangi kaumnya Faqala ya qaumi inni ra'aitul jaisha bi'ainayya. Seperti permisalan seorang laki-laki yang mendatangi kaumnya kemudian mengatakan wahai kaumku sungguhnya aku melihat sebuah pasukan dengan kedua mataku. Wa inni anan nadhirul uryan dan bahwa aku adalah pemberi peringatan al-uryan dalam bahasa Arab kata al-uryan artinya tidak berbusana fan maka carilah keselamatan Fata'ahu ta'ifatun min qaumihi fa'adlaju. Setelah laki-laki itu memberi peringatan kepada kaumnya, dan mengatakan bahwasanya ada pasukan, artinya pasukan yang mendekat tidak menyerang. Dan aku adalah pemberi peringatan kepada kalian, segeralah mencari keselamatan. Kemudian di antara kaum tersebut yang dia datangi atau Abu ta'ifah sebagian kaum tadi menaati, mendengar peringatan laki-laki tersebut dan mematuhinya. Fa'adlaju maka mereka pun berjalan mencari tempat yang aman dalam bahasa Arab dari kata duljah yang berarti malam hari fa'adlaju berarti mereka berjalan di malam hari. Kenapa? karena percaya kepada orang yang beri peringatan bahwa ada pasukan yang sedang mendekat. Lantas mereka mencoba menyelamatkan diri dengan berjalan di malam hari. Harus segera pindah dari kampungnya. Fangtalaku ala mahlihim fanajaw. Mereka pun meninggalkan rumah-rumah mereka dalam keadaan mahal dengan perlahan-lahan lantas dengan sebab itu mereka pun selamat. Wa kadzabat ta'ifatun fasabahumul Kalau tadi orang yang atau golongan yang pertama tadi adalah yang percaya kepada pemberi peringatan bahwa pasukan yang akan menyerang itu mendekat. Lantas mereka pun pergi untuk menyelamatkan diri. Tapi sebagian yang lain kadibat ta'ifah. Sekelompok yang lain malah justru tidak percaya. Fasabahumul jaysh. Maka pasukan yang disampaikan tadi oleh pemberi peringatan itu pun menyergap dan menyerang mereka di waktu pagi. Fahlakahum wajdahahum kemudian membinasakan mereka dan menumpas habis kaum tersebut. Kata Nabi SAW, فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَّعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ Maka demikian itu adalah permisalan. Orang-orang yang menaati aku dan mengikuti risalah ajaran yang aku bawa. Wa mathalu man asani wa kadiba ma ji'tu bihi minal haqq dan juga permisalan bagi orang-orang yang bermaksiat kepadaku dan mendustakan apa yang aku bawa berupa kebenaran. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat dengan perumpamaan dalam bahasa Arab dikatakan al masal itu adalah permisalan yang tujuannya adalah untuk mendekatkan pemahaman orang yang diajak berbicara. Maka di sini Nabi SAW mengumpamakan bahwa permisalan beliau dan ajaran yang beliau bawa seperti seorang laki-laki yang datang kepada kaumnya memberi peringatan bahwa saya pasukan musuh sedang mendekat. Memperingatkan adanya bahaya. Memperingatkan ada sebab yang akan menjadi kebinasaan mereka. Kemudian kaum tersebut terbagi menjadi dua. Golongan pertama percaya kepada pemberi peringatan, golongan yang kedua tidak mempercayai dan tetap tinggal di kampung mereka. Lantas Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini pula bahwa masing-masing golongan mendapatkan akibat dari perbuatannya. Yang pertama, yang dia percaya maka dia pun selamat karena menyelamatkan diri dan menjauh dari tempat tinggal, Maka dia pun mendapatkan balasan yang baik buah yang baik karena dia membenarkan. Sedangkan golongan yang kedua, kata Nabi SAW, kadibat ta'ifah, yaitu kelompok yang mendustakan pemberi peringatan, tidak percaya kepada yang mengingatkan bahwa ada pasukan yang sedang mendekati kalian. Maka benarlah datang pasukan tersebut dan menghancurkan serta menghabisi kaum yang tersisa dan tinggal di tempatnya. Nabi SAW membawakan peringatan ini atau permisalan ini untuk kita terbawa kepada sebuah pemahaman dan tidaklah Nabi SAW mengajarkan satu ilmu melainkan karena pentingnya dan besarnya faedah dalam hadis ini yakni permisalan ini dibawakan Nabi SAW untuk menggambarkan bahwa apa yang beliau bawa <clears throat> berupa ajaran sunnah Nabi, ajaran Nabi SAW siapa yang mengambil dan mempercayainya dia akan selamat Sebaliknya siapa yang mendustakan dan bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dia akan celaka. Sebagaimana seorang tadi yang beri peringatan akan datangnya satu pasukan musuh ketika yang benarkan selamat, yang mendustakan pun binasa. Ini dalam bahasa Arab disebut takribul faham, mendekatkan pemahaman. Dijelaskan oleh penulis Hafizullah Makna di sini secara umum adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk, membawa al-huda wa dinil haq, membawa agama yang benar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau datang dengan membawa mukjizat-mukjizat yang sangat besar. Yang dalam bahasa Arab kata mukjizat itu artinya sesuatu yang yukjiz yang mengalahkan, yang tidak bisa disamai dan ditandingi oleh apapun. Maka Rasulullah SAW Allah berikan kepada beliau mukjizat agar manusia itu tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu betul-betul dari Allah Azza wa Jalla. Al-Mu'jizatul Udma Al-Kauniyah wa Syar'iyah. Beliau membawa mukjizat-mukjizat yang agung, baik yang nampak secara kauni, yang nampak secara lahiriah ataupun sesuatu yang sifatnya syar'i. Wal al wadhihah. Dan juga Nabi SAW membawa bukti-bukti yang amat sangat nyata. Wal hujajil qawiyah as Nabi SAW membawa hujah-hujah yang kuat, yang benar, yang menunjukkan dengan sebenar-benarnya tentang kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran apa yang beliau bawa. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah sebagaimana kita tahu bahwa dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dipercaya, sudah dikategorikan sebagai orang-orang yang umana orang-orang yang diamanahi oleh kabilah Quraisy. Bahkan beliau digelari Al-Amin, seorang yang dipercaya, dibenarkan bahkan oleh orang-orang Quraisy yang sebagian mereka menentang dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menentang Nabi SAW dan dakwah beliau bukan karena apa yang beliau bawa itu salah. Bukan karena apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu keliru, bukan. Tetapi dikarenakan zulman wa kezaliman dan sikap sombong mereka untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dibawa oleh Nabi SAW amat sangat jelas, amat sangat terang difahami oleh orang yang tua maupun masih muda belia. Kata Nabi SAW. Taraktukum ala "Taraktukum bayidha illa iluha kanaha biha la yazighu 'anha ba'di illa halik." Wahai kaumku, wahai umatku, aku meninggalkan kalian di atas perkara yang putih bersih. iluha kana hariha yang malamnya itu ibarat siangnya karena tidak ada yang samar dalam ajaran Islam terang dan eh, jelas la yazighu anha ba'di illa halik kata Nabi SAW tidak ada seorang pun yang kemudian menyimpang dari apa yang aku bawa melainkan ia pasti binasa Saudara muslimin rahimani wa rahmatullah Maka perkara-perkara tersebut berupa mukjizat, kemudian bukti-bukti yang nyata terkait kenabian beliau ini menjadi pembenar bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu benar dari Allah Azza wa Jalla. Maka di antara umat yang beliau datang mendakwahkan Islam kepada mereka sebagian beriman dan mengikuti beliau manati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni mereka-mereka yang Allah inginkan Allah kehendaki untuk mereka kebahagiaan yang menerima hidayah menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang Allah inginkan kebahagiaan dan kenikmatan serta keselamatan dari kemurkaan Allah dan juga dari hukuman Allah tabaraka wa taala. Wa kadibahu wa asahu ahlul kibar. Ketika sebagian orang menerima dan beriman, maka golongan yang lain mendustakan tidak percaya kepada dakwah Nabi alaihi wasallam yakni mereka-mereka yang bermaksiat tersebut adalah ahlul kibr. Orang yang dalam kalbunya terdapat kesombongan. Yang kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang makna kesombongan itu adalah batarul haqqi wa nas. Yang disebut dengan sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Wal inad dan juga mereka yang dalam kalbunya terdapat sikap menentang tidak mau tunduk kepada aturan dan syariat Allah tabaraka wa taala wa ahlul jahi wal manasib wal masalih serta juga orang-orang yang mempunyai kedudukan, memiliki posisi dan martabat di mata manusia, memiliki maslahat-maslahat alladzina haqa bihim ghadabullah namun orang-orang ini telah dikelilingi oleh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala wastaujabul halaka wal al alim والدمار الماحق جزاء كفرهم وكبرهم sekalipun mereka punya kedudukan di mata manusia punya kehormatan di hadapan orang lain ketika mereka menolak dakwah dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Allah murkai mereka dan mereka pun berhak untuk mendapatkan kebinasaan, berhak mendapatkan azab yang pedih dan kehancuran yang betul-betul menimpa mereka sebagai balasan atas kekufuran, pengingkaran terhadap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini kita baca, kita dengar dalam sirah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah membedakan antara kaum mukminin dengan kaum kafirin? Kaum mukminin yang mereka beriman dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah jadikan jalan mereka diatur dengan syariat Allah, diatur dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, orang-orang yang kufur menentang dan mengingkari dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan mereka kehancuran. Kalau bukan di dunia, maka nanti di akhirat. Jaza kufrihim wa kibrihim dan azab bagi mereka ini adalah balasan atas kekufuran mereka dan kesombongan mereka. Wa takribihim dan sikap mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inadihim dan sikap menentang wa tibai ahwaihim wa adami inqiyadihim lil haqq dikarenakan mereka memilih mengikuti hawa nafsu dibandingkan tunduk kepada al-haq mengikuti kebenaran. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hawa nafsu dan bahwasanya hawa nafsu tersebut menjadi sebab seorang menyimpang dan meninggalkan kebenaran. Allah Subhanahu sebutkan dalam ayatnya, "Apa raita man taba'a illahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin?" Tidakkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sembahannya yang dia ikuti dan dia turuti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia di atas ilmu dikarenakan ia memilih hawa nafsu, memilih apa yang sesuai dengan jiwanya, keinginannya dan menampik kebenaran dan meninggalkan al-haq. Allah jadikan orang tersebut menjauh dari kebenaran wal'iyadzubillah dan berakibat azab dalam anak. Maka saudara kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dalam hadis di atas Nabi saw menyebutkan permisalan keadaan beliau dan risalah yang dibawa oleh beliau saw yang isinya adalah kebenaran yang nyata, yang jelas, kejujuran yang amat sangat nyata, dan apa yang akan dibawa oleh sikap membenarkan menaati Rasulullah SAW bahwa mereka akan mendapatkan keselamatan dan kenikmatan yang abadi dalam jannah dan juga Rasulullah SAW menjelaskan bagi mereka yang mendustakan dan bermaksiat menyelisih Rasulullah SAW dia pun akan mendapatkan kesesatan dan mendapatkan azab di akhirat nanti. Di sini Nabi SAW membuat kalimat permisalan dengan An-Nadhirul Uryan. Dalam bahasa Arab, kata An-Nadhirul Uryan berarti atau bermakna adalah seorang pemberi peringatan yang maaf-maaf saja Al-Uryan artinya tidak berbusana. Ya ini adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang mana asal muasalnya adalah tentang seorang laki-laki yang dia dari Bani Khaf'an menikahi seorang wanita dari Bani Zabid hingga di suatu masa kabilah Bani Zabid ingin menyerang kabilah Bani Khaf'an kabilah laki-laki ini kemudian dikhawatirkan dia akan memberitahu dan melaporkan akan datangnya orang ini bahwa akan ada pasukan dari Bani Zabid yang menyerang kabilah Bani Khas'an. Lantas orang ini pun dilucuti pakaiannya dan diletakkan di sebuah benteng. Tetapi karena laki-laki ini ingin untuk menyelamatkan kaumnya, ingin untuk menyelamatkan kabilahnya, jangan sampai mereka binasa dan dihancurkan oleh kabilah Bani Zabid. Walaupun dia dalam keadaan tidak berpusat, dia lari ke perkampungan kobilahnya dan menyampaikan kepada mereka bahwasanya pasukan Bani Zabid akan menyerang kalian. Dia mengabaikan kehormatan dirinya demi menyelamatkan kaumnya. Inilah sebuah istilah atau perumpamaan bahwa seorang pemberi peringatan rela berkorban seperti itu maka Nabi SAW bawakan contoh atau permisalan ini tentang seorang yang bersungguh-sungguh memberikan peringatan. Ar-rajul sadiq al-mukhlis. Seorang yang jujur, yang ikhlas, yang bersungguh-sungguh dalam peringatkan kaumnya. Wal haris ala najatihim dan semangat agar kaumnya itu selamat. من الخطر الداهم الذي يكمن وراء ذلك الجيش المباغث yang mana dia mau untuk dalam kondisi seperti itu memperingati kaumnya karena bahaya yang telah mendekat yang tersembunyi di belakang pasukan yang menyerang tadi khawatir kalau dia bersembunyi malah justru akan berakibat kehancuran yang jauh lebih besar. Faman saddaqahu wa ta'ahu wa akhadha bi asbabin najati fi tajannubi khatari dzalikal jaisin najah. Kemudian selesai orang tersebut memberi peringatan sekarang urusannya berada pada orang yang mendengar peringatan. Apakah dia percaya ataukah sebaliknya mendustakan. Siapa yang percayainya, kemudian menaati dan mengambil sebab-sebab keselamatan, kemudian menjauh dari bahaya pasukan tersebut, biidnillah, dengan izin Allah dia akan selamat. Sebaliknya siapa yang mendustakan dan menentang serta menganggap remeh bahaya tersebut, ia pun akan tertimpa oleh bahaya pasukan musuh yang mendekat fa'ahlakahu wastahah maka binasalah dia dan habislah mereka Saudara kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah dari hadis di atas Nabi SAW sekaligus ingin memberikan sebuah peringatan penting tentang hasil akhir apa yang akan didapati oleh satu umat yang membenarkan beliau, percaya kepada beliau, serta akibat siapa yang mendustakan dan meninggalkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi umat yang kepada mereka Nabi SAW diutus, Nabi SAW diutus untuk seluruh manusia. Barang siapa yang membenarkan menaati beliau, maka insya Allah sa'ada di dunia wal ukhra dia akan bahagia di dunia dan juga bahagia di akhiratnya. Wa nala minallahi a'zamal jazai wa akramah dia akan mendapatkan balasan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, balasan yang paling berharga. Dia akan selamat pula dari hukuman-hukuman dunia serta kehinaan azab di akhirat nanti. Bagi siapa? Bagi yang membenarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti beliau Allah akan berikan dia kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan juga Allah akan selamatkan dia dari hukuman di dunia dan juga kerendahan di akhirat. Adapun golongan yang lainnya, siapa yang mendustakan, menyelisihi, bermaksiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menerima ajaran Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak peduli dengan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi wasallam yang mana hal tersebut <clears throat> sesungguhnya telah tertuang dalam Alkitab dan As-Sunnah ajaran dan risalah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam termaktub tertulis dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah hadis-hadis Nabi Alaihissalam. Maka siapa yang menentangnya tidak beriman dengannya, tu'radu li'adzabillah atau ta'arrada maka dia dihadapkan dengan kemurkaan Allah dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan turunkan bagi dia hukuman-hukuman di dunia dan azab yang menimpa dia di akhirat. Perkara ini adalah perkara yang amat serius, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahwa dalam kehidupan dunia ini ada orang yang benarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam namun sebaliknya ada yang dustakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka baginya neraka jahanam dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah mengikuti Nabi dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti kita mengikuti Al-Quran Al Karim dan juga Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang petunjuk beliau terkandung dan tersimpan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak mungkin salah satunya diambil kemudian yang satunya ditinggalkan. Seseorang mengambil Al-Quran saja, meninggalkan sunnah tidak mungkin. Atau sebaliknya seorang mengambil sunnah saja dan meninggalkan Al-Quran Karim tidak mungkin. Karena keduanya adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang sabda Nabi SAW dalam hal ini beliau pernah sampaikan, Allah ini utitul kitabah wa mislahu ma'ah." Ketahuilah bahwasanya sungguhnya aku diberikan Al-Qur'an, al Alkitab, yakni Al-Qur'anul Karim wa mislahu ma'ahu dan yang semisal dengan Al-Qur'an tersebut bersamanya, yaitu As-Sunnah. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas yang pertama balaghah atau kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan permisalan yang betul-betul nyata dan sesuai apa yang beliau bawa. Yang mana permisalan tersebut taj'alul makul fi qalibil mahsus. Ini juga istilah dalam bahasa Arab yang bermakna sesuatu yang sifatnya makul sesuatu yang sifatnya imajiner, bayangan fi qalbil mahsus dalam bentuk dalam cetakan yang seolah-olah itu ada bentuknya secara fisik. Nabi SAW peringatkan dari azab an Manusia belum melihat, tapi ada. Maka Nabi SAW permisalkan hal itu dengan pasukan musuh yang akan mendekat. Sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan. Ini namanya permisalan. Permisalan untuk membawa kepada pemahaman tentang apa yang Nabi SAW sampaikan agar jangan sampai tidak difahami karena perkaranya adalah amat sangat penting. Wa ma'anil ba'idati bihadha taswir Dan juga Nabi SAW dalam hadis ini membawakan kalimat-kalimat atau makna-makna yang sungguhnya pada asalnya sulit difahami namun dengan penggambaran ini pun seorang yang istilahnya pemahamannya biasa saja bisa mengerti dan faham. Ini ya, Nabi Wasallam sekaligus juga memberikan faedah yang kedua hirsuhu ala hidayatin semangatnya antusiasnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan hidayah kepada manusia kalau kita membaca sejarah perjalanan hidupnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang sabarnya beliau kita ambil salah satu peristiwa ketika beliau dilempari dengan batu. Ketika beliau mendakwahi penduduk Taif yang dikatakan bahwa penduduk Taif adalah istananya Al-Muluk, tempatnya para raja-raja, para pembesar-pembesar Arab pada waktu itu. Dan Nabi SAW datang kepada mereka mendakwahi, mengajak kepada tauhid mengajak mereka untuk mengatakan kalimat syahadat untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi keumumannya bahwa orang yang kaya ahlu taraf, orang yang punya kedudukan, orang yang punya materi seringnya atau kebanyakannya tidak butuh kepada orang lain. Dan hal itu bisa jadi terbawa dalam hal ketika ada seorang mengajak dia kepada Allah, kepada kebenaran, kepada Islam, terbawa dalam diri mereka untuk juga merasa tidak butuh kepada hidayah tersebut. Ini ya, termasuk fiqh dakwah bahwasanya itu adalah salah satu sebab terkadang kenapa seorang menolak kebenaran dia sudah punya kehormatan, dia sudah punya kedudukan, dia sudah punya harta, sehingga bagi dia tidak butuh kepada hal lain, tidak butuh kepada hidayah, tidak butuh kepada ajakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim yang ingin kita ambil ketika mereka menolak dakwahnya Rasulullah SAW, mereka lempari, mereka usir, Nabi Alaihissalam karena Nabi SAW semangat agar mereka mendapatkan hidayah. Nabi SAW terucap dari beliau, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengata. Ya Ini Nabi SAW. Yang juga dengan semangatnya Kesungguhannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau peringatkan kita dari hal-hal yang merusak dan membahayakan kita semua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan kita dari kesyirikan. Kesyirikan itu membinasakan, membahayakan kita. Nabi SAW peringatkan kita dari kemaksiatan, perbuatan-perbuatan keji karena itu juga akan binasakan kita. Nabi SAW peringatkan kita dari kebid'ahan, yang juga bisa menyebabkan kebinasaan kita dan umat seluruhnya. Semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan hidayah untuk kita semuanya tertuang dalam hadis-hadis yang beliau sampaikan. Pada yang ketiga, sidqu maja ja'a wa yaitu kebenaran dan kejujuran pada apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahwa petunjuk beliau ini adalah sangat jelas dan terang benar yang sampai-sampai mereka orang-orang Arab Badui ketika mendengar dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sedikit pun pengingkaran dari mereka. Kenapa? karena bisa mereka fahami bahasanya amat sangat terang tidak ada yang tersembunyi itulah Islam yang keempat husnul fauzi was sa'adah bahwa akan didapatkan keberuntungan dan kebahagiaan dengan menaati dan percaya Rasulullah SAW dan mengikuti apa yang beliau bawa. Yang kelima sekaligus yang terakhir bahwa seseorang yang mendustakan, menyisihi dan bermaksiat kepada Rasulullah SAW akan terjatuh dalam kehancuran, kebinasaan, baik itu di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Hadza aku lakum. Semoga apa yang kami sampaikan di malam hari bermanfaat untuk kita semuanya wa minkum ala taksir subhanakallah jika syahadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu barakallahu fikum